frustasi prestasi kendala kendali pemicu pemacu dulu ada motor Jepang namanya Shogun itu mahal karena ada huruf G nya kalau G nya hilang jadi Shogun <laughs> nggak doa nggak dosa ngepeknya seumur hidup maka hati-hati kembalikan huruf-huruf kehidupan itu alif lam itu tiga huruf bukan satu huruf maka sekali aku sekali kalian baca kembalikan motivasi hijrah ayatnya dua al-baqarah 200 kanannya juara kita harus keluar dari zona keumuman kita harus terasing dulu tapi nanti Allah pertemukan orang-orang yang satu frekuensi nggak ada guru nggak nampulin kita sahabat maka hijrah adalah mengajak bukan memilih hijrah adalah mengilhami bukan menghakimi hijrah adalah memberi solusi bukan mencari sensasi kamu lebih selfie hijrah adalah beraksi bukan berdiam diri hijrah menenangkan bukan menegangkan hijrah menyimpankan bukan hijrah. Semoga pemuda hijrah kasih sudah ya, tetap positif di track hijrah. Karena hidup ini lebih baik mati berkalan tanah dan gagal dalam hijrah. Luar biasa. Karena janji Allah, Allah gopuri, Allah ampuni. Hasanah di akhirat itu adalah diterima amal, diampuni dosa. Selesai sudah. Nah, sekarang kesempatannya masih diberikan oleh Allah tuh bagi Bang Andri merchandise yuk taubat si pendiri Bang Andri biar inspire yes. ya yuk taubat perbanyak mengingat Allah mengingat mati karena hari ini kita di punggung bumi besok kita pindah ke perut hari ini kita makan dari apa yang tumbuh di punggung bumi besok kita menjadi makanan makhluk bumi cacing batu jengking, ular, dan serangga tanah yang lainnya. Dan kata Nabi itu terasa karena bagi setiap orang yang wafat kan tiga apa yang datang penglihatan, pendengaran, dan rasa. Apa yang dicabut gerak, suara, dan saya perwakilan disuka. Ini masalah gaib harus ada ilmu dan Nabi untuk membicarakan. Ini kendaraan kita di parkiran berbeda, besok kendaraan kita sama keranda, sibunan, sararea paling besar sumbangsi produk itu terwujud di kita launching dengan arisan mampu jadinya kan kemarin penggedenan nyanyi taran sok launching sok arisan tihulah kehormatan pakaian kita hari ini berbeda ukuran bentuk merek style besok dipaksa sama berbahan kasar tak terjadi tak bersaku kurang kayak apapun orang belum ada yang punya keranda dan kapannya sendiri namanya juga unik kapan mau di kapan kapan terus ada nggak orang narsis tukang jahit rancang model kapan soalnya pakai renda warna hijau toska bersatu tanya itu ya kenapa ya boy kan tahu maka rendah biar beda aja jadi kita di akhiratnya tampaknya beda tidak kan pakai saku kan cek ustad di mahsar matahari didekatkan jadi panas ayo mau saku mah berarti mau duit takdir panas itu kan jangan jadi bisa di sebelah kan dia komais reksahan dagangan komna hayal hari ini kita tinggal di komplek kosan atau rumah yang berbeda ukuran tipe lantai tapi besok dipaksa sama ukuran rumah kita lahan kita jatah kepulangan kita tuh dua kali satu Jakarta lama harus beda deh kebijakan kalau orang ini kaya itu karena lahan dan e, tanah sudah mahal kalau yang ekonominya standar bukunya setengah negaranya miskin sebulan naro katakan <laughs> ayam mau teh birokrasinya eh, ngese so misteri kehidupan itu misteri kematian misteri kematian itu ada tiga misteri sebab waktu dan tempat dan bisa saja secara waktu anda duluan saya belakangan atau terbalik saya belakangan anda duluan bisa jadi yang jadi masalah bukan kematiannya maka apa yang sudah kita persiapkan untuk kematian itu ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad ayat sebelas. bekal yang sudah kau persiapkan apa untuk menghuni kalian besok? tinggalkan masa lalu persiapkan masa depan dengan anugerah hari ini karena lalu adalah sejarah masa ini adalah anugerah besok misteri siapa yang menjamin melelahkan memang kenapa lelah karena tidak lelah kenapa aku tidak bertahan karena aku tidak bertuhan tahan aku mencintaimu karena Allah membencimu karena kalau mencintai karena cantik tidak gor bengetna karena aspal mau cinta Money is not everything. Uang bukan segalanya. Bang,